Fairuz Asas Khalid Ahsanul Muttaqin Azam Denis Aisyah Abekar Abekar izin ya, Zul Damar Ayub Azida Indomaret Zidran, Jilbi juga izin Ya Banyak yang izin ya eh, Gak apa-apa Kalau izin ada keperluan gak apa-apa Erbat Mana Erbat? Ahmad ah, Udun Oh mawujud Akhwan Jin Umair ngetes ya. bermanfaat bagi orang lain gak apa-apa asal jangan bermain gak apa-apa saya dukung kalau kalian apa ngajar itu nggak apa-apa ilmunya diberikan tapi jangan main kalau main pusat nggak apa suka hmm. Baik, nopal mana nopal ngeles juga Hah? ada masya Allah di hari ini pakai batik dia hari Jumat ya masya Allah Wildan Eh? Minum obat Maksudnya izin Hah? Bagaimana maksudnya? Lagi minum obat oh, ya. Abil Ahsan Nawaf Sufyan Mana Sufyan ini? Pergi Nu'man Hmm Adib Mana Adib Adib mana Izin pulang Oh pulang toh Baik Akis Mana Akis ini Baik Ustaz di hari Jumat terkadang ada ya yang Yantum hadir Terkadang Ustaz ada nggak tentu ya dari usahakan kajiannya ustadz itu pada hadir ya dan ustadz yang lain juga sama ya, bagi santri pengabdian tetap ustadz menilai besok ada nilainya ustadz ada nilai nilai pengabdian juga ada nilai sertifikat kelulusan juga ada Ya, kalau bagi yang PKBM ada nilai ijazah PKBM ada tiga, ada tiga surat. Tapi kita sekarang masuk ke pembahasan yang berikutnya dari hadis-hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala rahimallahu Qala al-Imam Al-Bukhari تعالى. taala. Baik. Sudah kita baca beberapa riwayat yang berkaitan dengan at-tahiyat. Betul ya? Tahiyat. Tapi kita belum selesai dalam pembahasannya. Mari kita mengsuruh menghafal. Sekarang kita membaca beberapa ucapan para ulama tentang tahiyat ini di dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sekarang kita mulai membaca pendapat para ulama. Kemarin tahiyatnya sudah jelas semua, sudah tahu membacanya ya. Qala jumhur al-fuqaha wa ahlul hadis yaqulun berkata jumhur ahli fikih dan ahlul hadis mereka berkata inna tashahhadu an inna tashahhuda Ibnu Mas'ud afdal li'annahu indal muhaddisin asyaddu sihhatan tasyahud dari riwayat Abdullah bin Mas'ud itu paling afdol dari yang afdol-afdol lainnya. Dia paling afdol. Karena di sisi para ahlul hadis itu riwayat yang paling sahih, yang paling berarti bukan berarti yang lain tidak sahih, tapi yang paling kuat. Sehingga mereka mengatakan riwayat yang paling kuat, paling bagus. Baik. Wa in kanati siyagul ukhra aidan minha ma huwa thabitun sahihun fi sahih. Walaupun bentuk-bentuk kalimat, konteks-konteks kalimat di dalam tasyahud yang lain itu juga telah tetap pada hadis-hadis yang sahih pula selain riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Wasahabatu kanu yahtammuna bita'allum bisigati tasyahud Para sahabat dahulu mereka itu sangat memperhatikan Mempelajari bentuk-bentuk kalimat tasyahud Kahtimamihim bita'allum suratil atau suratin minal Qur'an seperti mereka memperhatikan mempelajari surat satu surat dari Al-Qur'an. Wahada yu'akkidu tarjiha riwayati Ibni Mas'ud inilah yang menguatkan penguatan riwayat Ibni Mas'ud qala berkata وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن yaitu ucapan lengkapnya mereka mempelajari tasyahud ini sebagaimana mereka mem, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu mempelajari surat dari Al-Qur'an. kita melanjutkan masih dalam ucapan ahlul ilm. Qala ahlul ilm berkata para ulama hada huwal masyru ayu ayu ayakulahu al musalli sirran kama kana sahabatu yakulunahu sirran fi ahdi nabi sallam wa ba'da wafatihi bacaan tasahud ini dia adalah disyariatkan untuk membacanya orang yang sholat secara sir tidak dibaca keras dibaca apa sir sebagaimana para sahabat mereka berucap secara sir punya secara sir secara tidak keras fi ahdi Nabi sallam di zaman Nabi sallam wa ba'da wafatihi dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawaun kanu qaribina minan Nabi sallam au ba'idina anu fi masjidihi. Sama saja apakah mereka dekat dengan Nabi ketika sholat atau jauh dari Nabi SAW di masjidnya. Au fi masjidin akhara atau di masjid yang lain. Ada masjid Nabi, ada masjid yang lain. Apa masjid yang lain itu di kota Nabawi? Ada yang bilang eh, si siapa namanya? Au Virus. Masjid di zaman Nabi itu kan ada masjid Nabawi sendiri. Masjid apa lagi? Masjid apa? Kuba, Masjid Kuba. Ada. Jadi baik di Masjid Nabi maupun Masjid Kuba ya atau masjid yang lainnya. Karena di satu ada masjid juga dibang, dibuat ya. Masjid Masjid Kiblatain setelahnya dibangun. Kemudian hmm, Kama qala At-Tibi berkata sebagaimana ucapan At-Tibi rahimahullah Innana nattabi'u lafdar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ainihi alladhi 'allamahu ashabahu sallallahu Sesungguhnya kami mengikuti lafaz Rasulullah itu dengan pandangannya atau dengan matanya atau dengan lafat itu yang Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Iya. Hada kulluhu fima warada fi hadis sirah min siyagi tasahud. Ini seluruhnya pada apa-apa yang datang riwayat di dalam konteks kalimat dari konteks-konteks kalimat tasyahud yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya fahada ma dhahaba ilai ahlul ilm jadi ada yang berucap dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat di tasahud yang ada itu, kita tengok sebentar ya. Assalamualaikum ayuhan ayyuhan nabiyyu ya itu. Ini diantaranya Waqad qala Al-Albani rahimahullah dan Syekh Albani juga mengucapkan dalam beberapa riwayat beliau mengumpulkan Hadal khitab fi tasyahud innama kana fi qaidi hayatihi Tasahud yang diajarkan ini Assalamu alayka ayya nabiyyu misalnya Itu ketika beliau masih hidup Nabi SAW Amma ba'da wafatihi adapun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW fakanu yaquluna fi tasahud mereka mengucapkan dalam tasahud assalamu ala nabi. Jadi enggak menggunakan assalamu alaika. Nanti saya akan beri komentar ya sedikit. Wa fi min hadis wahid. Yang demikian lebih dari satu hadis. Wa min dzalika riwayatun sahihatun fi ba'di turuq hadis Ibni Mas'ud hada. Dan yang demikian itu riwayat yang sahih di sebagian jalan-jalan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ini. Qala wa huwa baina naina itu di antara punggung-punggung kami falama kubidha qulna ya tatkala Nabi diwafatkan kami pun mengatakan dalam tasahud assalamu ala nabi jadi yang seperti ini tidak menjadi masalah. Para ulama mereka berbeda di dalam menggunakan kalimat ini, tapi semuanya memiliki hujah yang kuat. Di antara yang menggunakan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu sebagaimana riwayat yang ada banyak pakai itu seperti Syekh bin Bas, seperti Syekh Soleh Muhammad bin Sa'ud juga Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan karena mereka berdasarkan riwayat ya karena memang Nabi SAW mengajarkan demikian maka digunakanlah ya, kalimat domir assalamualaikum ya, walaupun beliau sudah meninggal tetap menggunakan assalamualaikum ayuhan nabi assalamualaikum ka domir ka itu yang menjadi pembicaraan Adapun pendapat yang dinukil oleh Syekh Albani dari sebagian ulama pula berpendapat bahwa setelah Nabi meninggal Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis bahwa mereka mengatakan assalamu ala nabi, tidak menggunakan assalamu alaika, tapi assalamu ala nabi langsung. Karena nabi sudah meninggal. Itu dan ini semuanya dipakai ya, karena para ulama sudah mengajarkan demikian bahwa mereka menggunakan sesuatu yang telah teriwayatkan dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Itu yang saya ingin sampaikan di sini sehingga kita tidak terjadi suatu hal yang uh, pertentangan antara kita. Jadi yang kita hafal apa? Mungkin assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada yang mengatakan assalamu ala nabi. Ini ada masalah semuanya riwayatnya sahih. Eh, semua itu tidak mengurangi daripada assalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qauluhu huwa salam Sesungguhnya Allah itu adalah as-salam Yang memberikan keselamatan Inna kulla salamin wa rahmatin lah Sesungguhnya setiap keselamatan dan rahmat milik Allah Wa huwa malikuha Wa mu'tiha Fakaifa nusallimu ala Allah dan dia Allah yang memilikinya yang memberikannya keselamatan itu maka bagaimana kita memberikan salam atas Allah ya jadi dalam riwayat ini seorang mengatakan apa assalamu ala Allah maka Nabi tegur dengan assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh fahim tum tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala ya Ibnu Allah itu assalam, antas salam. Bal nada'u wa nas'alu minallah assalamata ala anfusina. Bahkan kita berdoa dan meminta dari Allah keselamatan atas diri-diri kita. Makanya kita disyariatkan hampir dikatakan sunat yang kuat mengatakan Allahumma anta salam aminka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram itu hampir dikatakan sunat yang dikuatkan setelah kita apa mas sholat berzikir dalam sholat Allahumma salam hingga salam nah memang kita meminta keselamatan kita belum diuji dengan ujian-ujian yang berat nah kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berdoa meminta kesabaran dari musibah malah Nabi mengatakan kamu tidak akan sabar kamu tidak akan bisa menerima kalau Allah memberikan musibah belum tentu maka sebelum musibah itu turun kamu mengucapkan doa yang lain meminta keselamatan selamat dari apa musibah itu caranya kalau musibah turun baru kita banyak mendoakan tentang apa tentang kesabaran itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita lewat dalam hadis-hadis di dalam kitab ini beberapa tempat, beberapa kali. Baik. Qauluhu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu ucapan penghormatan, di antaranya ucapan keselamatan. Jam'u tahiyyatin. Wat tahiyyatu al-mulku. Jamak dari mufrad tunggalnya tahiyyah dan kata atahiyyah itu al-mulku kekuasaan, kepemilikan. Wakila dikatakan pula kata at al-baqa tetap Wakila dikatakan pun yang punya mana al-azamah kebesaran. Wakila al-hayah kehidupan. Wa inna makila at-tahiyatu bil jam'i dan hanya saja dikatakan at-tahiyat dengan bentuk jamak di sini at-tahiyat anna mulukal Arab kullu wahidin minhum tuhayyihi qabilatuhu bitahiyyatin makhsusah karena setiap muluk raja-raja Arab setiap satu dari mereka itu tuhayyihi qabilatuhu memiliki qabilahnya dengan tahiyatin makhsusatin dengan kekuasaan yang khusus. Faqila dikatakan pula maknanya jami'u tahiyyatihim lillahi ta'ala wa huwa al-mustahiqqu lidzalik haqiqatan. Seluruh tahiyat mereka untuk Allah yang maha tinggi yaitu al-mustahik yang berhak lidzalikal haqiqah kepada itu secara hakikat walam yakun fi tahiyyatihim syai'un yasluhu lisana Allah itu tidaklah terjadi pada tahiyat mereka sesuatu pun yasluhu lisana yang boleh untuk dia itu lisana Allah untuk menyanjung Allah. Jadi hanya satu kalimat ini tahihat. Falihada ubahimat alfaduha wastu'mil minha makna ta'zim. Oleh sebab itu ubihimat ubuhimat itu di uh, tidak ditampakkan lafat-lafatnya atau dis uh, mubahamkan ya. Mubahamkan itu belum jelas lafat-lafatnya dan digunakan darinya makna at-ta'zim, makna ke, mengagungkan. Faqala qulu maka Nabi mengatakan pada para sahabat, ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Baik. Hai maknanya anwa'u ta'zim kulluha lillahi azza wa jalla. Jenis-jenis pengagungan seluruhnya milik Allah yang Maha Perkasa lagi maha mulia itu di antara makna kita tidak membaca semuanya maknanya banyak dengan atahiyat karena itu intinya adalah seluruh jenis pengagungan kepada Allah dengan kata apa atahiyat itu mengandung makna seluruh pengagungan Nah itu dulu Kemudian Barakallahu Fikum Ya. ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bayan manzilati tasyahud. Menerangkan tentang kedudukan ucapan at-tasyahud. Jadi kalau kalian tasyahud awal, minimal membaca tasyahud itu. Adapun salawat itu tidak dibaca dalam tasahud awal. Paham ya? Itu apa Mas? Coba dibaca sekali lagi Abu Fairuz Nah, sampai situ. Antum coba sudah benar belum yang diajarkan abimu dulu? Yang sampai masih pakai abimu yang kurang itu. Eh, Asanta itu yang dipakai Pantas dulu kamu sholat cepat sekali Ustaz baru tahiyat kamu sudah Allah Akbar Itu iya, cepat sekali Ternyata cek and recheck ha? Cek and recheck ternyata membacanya ada yang kurang Ya toh? Alhamdulillah Itulah yang namanya belajar Aku juga curiga ini yang cepat-cepat Nanti Faiz mau tak coba ini ya. Gak apa-apa Faiz, jangan usah takut Dulu Ustadz juga dites, dicoba oleh Ustadz-Ustadz yang lain, sama hmm, Ini dulu dia bacanya kurang Apa dia jadi imam hmm, Apa sholatnya nggak sah? Sah sholatnya Ustadz sah ya. Sah tapi dia yang kurang, paham ini? Sah Jalilnya banyak <laughs> Sudah saya telah ulang menjawabnya Paham ya? Baik sholatnya jamaah itu sah ya eh dah ya eh nanti saya mau oh, coba balik Rana ayo baca Berikutnya Asani Ihtimamu sahabah radhiyallahu anhu bil Qur'ani awalan. Perhatian sahabat semoga Allah meridhai mereka semuanya dengan Al-Qur'an itu pertama kalinya. Li'annahu innama sabbaha bima huwa ma'lumun lahum wa Sesungguhnya hanya saja penyerupaan dengan apa yang dia itu diketahui bagi mereka dan bagi yang lain selain mereka. Kama yata'allamu ahadukum surata minal Qur'an. Sebagaimana salah seorang di antara kalian belajar satu surat dari Al-Qur'an. Wahtimamuhum bima yambagi ta'allumuhu wa hifdhuhu. Dan mereka perhatiannya mereka dengan apa yang sepantasnya ya mempelajarinya dan menghafalnya. Itu apa? Al-Qur'an. Al-Quran itu kan sepantasnya dipelajari dan diapa? Dihafal ayat-ayatnya. Begitu pula mereka mempelajari tahiyat tadi menghafalnya juga. Paham ini? Itu seperti itu sabbahannya, penyerupaannya. Baik. Athalis yang bagi lil mar'i ayyahrisu ala salahi kalbihi wa nafsihi. Sepantasnya bagi seorang itu untuk bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya dan di jiwanya. Kalau jiwa itu secara umum ruh itu, ruh eh jiwa, anfus itu makna eh, memperbaiki, menjernihkan ruhnya, jiwanya. Taib Muhammad Fairuz berikan faidah dulu. Taib seorang mendapatkan ilmu dengan cara sebutkan Nah, dia hafal dengan bentuk syair ya, bagus. Antum ya, ya Azid Pelangi Dengan caramu Bukan dengan cara dia Jadi gak bingung Tidak bisa Belum bisa Nah harus tahu biar antum bisa menjaga dirimu dengan semangat itu Apa uh, Abdullah silakan Abdullah Hah? Belum bisa Antum ya Kiyamaru Belum bisa juga Ustaz sudah pernah sebutkan di majelis ini ya Sudah pernah nggak, gak berusaha untuk nyatat Dari orang yang bisa Biar nantung hafal Nah coba saya tanya lagi Eh Dul mau kemana Dul Mau lihat buku Catatan Ya Wah lah Dul Dul Dul anak Betawi Ayo Pak Is Hah Hasan Oh kecerdasan Jadi Hasan Kecerdasan Semangat Sungguh-sungguh Biaya Bimbingan dari guru Waktu yang lama Berapa mas? 6 Itu adzaka Daka Harus ya, Istihad Gulgo, ya Kemudian Irsadul Ustadz Kemudian Tulus Zaman Ya diingat-ingat lagi Nah selesai Alhamdulillah tas. Jadi Demikianlah Kita mempelajari ini ya, Dan bisa diamalkan Dipakai dalam tasyahud awal dan tasawuf akhir kalimat tasawuf tadi. Adapun salawat ditambahkan di tasawuf yang kedua atau tasawuf akhir. Eh, eh ditambahkan salawat. Ya, termasuk rukun itu di dalam tasawuf akhir atau tasawuf kedua salawat itu sendiri masuk rukun. Eh. Siapa yang tidak membacanya, salatnya tidak sah. Ya, jadi salawat itu semasuk rukun di dalam tasahud kedua atau tasahud akhir. Adapun tasahud pertama cukup membaca tasahud ini atau ayat Paham gak? Paham. Baik. Tadi yang mau bertanya silakan. Sudah ada. Sudah cukup. Bismillah Apakah ular falak Ular falak Itu benar Alta Ular falak Aku belum pernah dengar Ular falak Ular falak itu nama apa ya mas? Nama Arab atau nama Indonesia? Ada yang bisa menerjemahkan ini Atau nama daerah? Ular apa? Piton atau apa gitu? Nah, ular falak itu enggak umum didengar. Nah, antum mau ini bahasa daerah atau bahasa Arab ini atau bahasa apa? Antum terjemahkan ke bahasa yang umum. Karena ular itu pasti sama. Nah, oh, falak itu ular falak itu apa mas? Hah? Siapa yang tanya ini bisa menjawab? Coba ular falak itu ular apa? Coba. Hah? Khalid yang tanya, apa benar? Maksudnya apa benar ada? Ya Ustaz nggak tahu. Kalau ular piton ada, ular sendok ada. Hmm. Hmm? Nah, Iqbal. Iqbal bisa jelaskan, bar, ular apa ini kira-kira? Irbat, irbato. Irbato jangan gitu. Eh, cepat saja, orang menghindar-menghindar. Ustaz juga ingin tahu nih, Ustaz ular falaknya dari mana ini? Sudah, kalau nggak bisa ya wes, usah nggak bisa jawab. Jika seseorang memiliki bau badan yang tidak sedap atau tidak enak dan temannya merasa terganggu, apakah seorang itu termasuk mendolimi? Bisa dikatakan mendolimi kalau dia tahu badannya memang bau mengganggu temannya. Paham ini? Nah, oleh sebab itu ya kalau sudah pakainya sekian hari ya diganti atau mas mas. Ojo disemprot minyak wangi terus. Minyak wangi bercampur debu eh bercampur keringat baunya tetap kelihatan. Kelihatan itu. Hah? Baik. Minyak wangi kan? Nah. Dul. dah salah satunya. Hmm. Gak apa-apa Zul Biar tambah baik Gak apa-apa kan kritik membangun kan Atau yang lainnya Coba lihat dulu Ya, itu ya. Nah, jadi jangan terlalu ini ya, biar bagus, enak wanginya. Nah. Dah, siapa lagi mau tanya? Mas Iman, silakan Mas. Hmm. Oh, ada yang menjelaskan, monggo. Oh, Linbat. Eh. Sinbat atau Limbat Sinbat. Oh, alah Linbat kalau Sinbat itu. Nah. Itu cerita satu malam. Ya, tentunya kalau <laughs> satu malam banyak cerita bohongnya ya. Jadi insya Allah nggak usah dijadikan permasalahan besar ya. Wis anggap aja nggak ada. Hmm. Karena itu cerita-cerita seribu satu malam itu banyak cerita-cerita dongeng yang asatirul awalin ya masuk bisa terbang di atas apa sajadah ya itu Sinbad namanya itu bukan Linbad Sinbad Ada orang yang saya ketemu di Yaman Hidungnya kayak hidung Sinbad itu Gitu kan <laughs> Anta Sinbad <laughs> Ketawa dia <laughs> Hidungnya kayak hidung Sinbad Tahu hidung Sinbad Hidungnya mancung Arab Pernah nonton Sinbad gak? Padahal wah bisa semua ini Hah? Tahu Sinbad? Kau tahu ini seribu, seribu, seribu satu malam Assalamualaikum Ustaz bertanya Izin bertanya apa itu Al-Jasasah Al-Jasasah Tajasus Jasasah Al-Jasasah nah, Jasas Me, apa namanya meneliti tajasus itu mencari-cari ini pakai sin ya pakai sin ini sin. Ini nggak pakai Arab ini pakai Indonesia, ibu saya tahu. Ini pakai sin atau pakai sot atau pakai apa? Ini loh yang ditanya mau tanya nih. Atau ini Sin bagaimana? Enggak tahu Ustaz. Kalau pakai Arab tulisannya pakai Latin. Eh, apalagi Mas ada pertanyaan? Hah? Eh, iya, eh, kalau tajasus itu mata-mata, tajasus dengan tambahan huruf tajasus. Ini jasasa. Ya, teliti namanya. Teliti. Makhluk Ya bisa jadi, artinya kan makna ini sesuatu benda itu namanya kan nama-nama Arab ini kan pertanyaannya kan makna nama amin nih bisa jadi Al Madinah ya dari kata Madinatun sebuah kota tapi Madinah artinya kota apa amin ini jadi bisa juga yang dimaksud itu silakan nggak ada masalah kan ditanya artinya hmm. Baik. Sama lagi Seperti Misr Ya sama Ada nama negara atau Misr artinya kota ya. Masih ada? Sudah habis, selesai Masih ada satu, kita tunggu Sekolah Yaron At-tahiyatulillah Riwayat Al-Masud tapi bukan arti atahiyatul barokah itu juga tidak sahih Sahih dalam riwayat Imam Muslim Banyak diriwayatkan Saya buka sendiri kitabnya Imam Muslim Itu riwayatnya banyak Sahih Muslim Dalam berbagai jalan Semua atau barokah Begitu ya Pakai aja nggak apa-apa Semua itu boleh Semua riwayat sahih Tapi yang paling sahih dari semua yang sahih itu Ini ya. Atahiyatul lillah Sudah Ada yang bertanya lagi silakan. Iqbal Apakah orang yang Orang Islam Mengalami datanya Dajjal Iya orang Islam itu mengalami datangnya Dajjal Tapi Islam siapa mereka Ya karena datangnya Dajjal itu Orang masih banyak yang beriman Yaitu orang Islam itu sendiri masih banyak yang beriman. Ya, kemudian mereka diuji keimanannya, kekafirannya itu dengan dajjal. Paham ini? Dan orang bertobat saat itu tidak diterima lagi ketika dajjal itu sudah muncul. Paham ini? Eh. Itu dajjal. Dajjal itu muncul ketika Imam Mahdi sudah ada muncullah Dajjal. Imam Mahdi itu memimpin sholat di Masjid Menara Putih di Damaskus. Masjidnya masih ada sampai sekarang, masih utuh. Nabi SAW itu bersabda ya, sejak dulu kemudian masjidnya masih ada sama kokoh berdiri bagus di Damaskus. Terjadi peperangan pun alhamdulillah tidak terkena masjid tersebut. Ya, nah, itu akan di situ imam Imam Mahdi memimpin sholat ya, munculnya Dajjal Tuh. Paham ini dan saat itu sudah nggak ada persenjataan persenjataan kayak sekarang ini ada roket lah ada itulah ada ini nggak ada pedang dan tombak asli sudah nggak ada senapan-senapan yang canggih-canggih nggak ada lagi dengan sendirinya apa binasa musnah jadi kalau kamu mendapat suatu zaman tiba-tiba senjata-senjata itu sudah kuno-kuno dan sudah nggak bisa dipakai, nah itu bisa jadi tanda-tanda bahwa kita akan menuju kepada masa di mana manusia tidak menggunakan senjata-senjata yang canggih lagi. Dan itu sudah tanda-tanda dekatnya hari zaman. Yang dibuat-buat sekarang itu bisa jadi nggak dipakai-pakai. Betul nggak, Mas? yang dibuat-buat sekarang seperti pesawat-pesawat yang roket-roket besar dibawa dengan ban mobil besar-besar itu belum kan hanya dipertontonkan pertontonkan pertontonkan orang tahu diganggu tak tahu dipakai suwe-suwe jadi nggak dipakai bisa jadi namanya manusia ya dan itu bisa satu saat nggak dipakai semuanya hmm. Sip. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Nah, silakan. Hah? Bagaimana? Oh, sekarang enggak ada. Enggak hati ya mau ada. Eh? Belum ada, belum lahir. Iya betul, belum lahir. Dia dari turunan anak Adam. Turunan Adam dari suku Quraisy dari suku Quraisy. Jadi kalau di media sosial, oh Imam Mahdi sudah lahir ya, jangan percaya. Membuat berita itu viral toh. <laughs> Kemudian diviralkan ada bayi yang keluar tapi dikasih cahaya-cahaya. <laughs> Antum lihat percaya, jangan percaya. Makanya ngaji biar orang terlalu percaya sama berita-berita itu. Nezul. Eh, Kalau dajjal gimana Ustaz? Dajjal itu sudah ada, tapi Allah gaibkan dari pandangan kita. Dan akan muncul di waktunya. Dajjal itu sudah ada. Dengan kekuasaan Allah sudah ada di zamannya Tamim Adari di, di Laut Tengah. Laut Tengah tahu, Mas? Di Laut Tengah tahu. Laut Tengah tuh tahu nggak kalian itu? Itu loh yang sekarang jadi mau kirim bantuan itu. Tahu Laut Tengah? Tahu? Laut Tengah sekarang yang ada mau bantuan flotila gitu loh. Itu namanya Laut Mediterania. Laut Tengah. Hmm, nah itu disitulah seorang Tamim adari sebelum masuk Islam dia berlayar terdampar dalam satu pulau di daerah laut situ. Dia masuk ke dalam pulau itu mendapatkan ada orang yang dirantai. Kemudian bermata satu. Ada ya kemudian dia ketakutan, dia keluar dari tempat itu, kembali lagi dia berlayar. Dia menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Dia bercerita tentang apa yang dia lihat. Nabi bilang itulah Dajjal akan datang kepada kalian. Paham ya? Tapi sekarang Allah gaibkan Memang belum dengan kehendak Allah untuk waktunya keluar Seperti Ya'jud wa Ma'jud Sama, sudah ada Di zaman Nabi Sukornain didapatkan kemudian dibuat bukit di antara bukit dibuat cor Zubarul Hadid dari potongan-potongan besi ya kemudian dicor dengan apa lelehan tembaga itu untuk supaya Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa menggerogoti keluar sampai waktunya akan keluar dan memang itu di waktunya nanti. Setelah Nabi Isa alaihissalam sudah membunuh siapa? Sudah membunuh Dajjal. Nah, muncullah nanti waktu di mana Ya'jud bapak Ma'jud keluar dan Nabi Isa masih hidup. Semua orang yang didapatkan oleh Ya'jud tidak kompromi. Kalau Dajjal kan masih tawar menawar. Ya Ya'juj itu banyak Kalau Dajjal itu satu tok Tapi pengikutnya ada Ini Ya'juj itu banyak Keluar dari tempat yang tinggi dengan cepat Dia turun, yang silun Semua manusia di ini Sampai Isa alaihissalam dengan pengikutnya itu lari Tidak bisa melawan ya dan Majud Lari ke Bukit Tur begitu apa tur bukan bukan sur ya tur begitu tur di Tursina sana disitulah Nabi Isa salam berdoa karena tidak bisa mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud berdoa kepada Allah Allah pun kemudian mematikan apa Ya'jud dan Ma'jud dengan menurunkan pelatung-pelatung ulat-ulat yang hinggap di tubuhnya daripada Ya'juj Ma'juj. Terkelimpang semuanya. Semua bumi itu batang batang batang batangnya itu. Batangnya itu semuanya dari mereka. Bau. Dan Nabi Isa pun berdoa pada Allah. Datanglah burung-burung mengangkat eh, bangkai-bangkai mereka. Tapi ini? Nah, itu cerita ringkas saja Mas ya tentunya fitnah yang besar itu termasuk fitnah besar Ya'jud wa Ma'jud Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna bil ard mufsiduna fil ard nyata nah ya. <laughs> apalagi masanya mungkin antum mau suka cerita kalau cerita tuh senangnya bukan main betul kalau izin kajian-kajian cerita itu, woi pengikutnya banyak sekali. Yang manusia itu suka diceritain. Sifat manusia itu suka apa? Diceritain. <laughs> <laughs> ya dul. <laughs> Eh, barakallahu Sudah cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anna ilaha anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh